inna bika min an nadhilla au nudhalla au nazilla au nuzalla au nadlima au nudlama au najhala au yujhala alaina amin <clears throat> para ayah yang dirahmati Allah taala alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua berkumpul pada salah satu masjidnya ya Tentunya karena kita sekarang berkumpul di masjid pada waktu pagi jangan pernah lupa untuk menata niat. Karena dengan niat itulah amal itu menjadi berbeda pahalanya. Makanya Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan Rubba amalin azimin tusaghiruhu niyah Bisa jadi amal itu besar tetapi menjadi kecil karena niat warubba amalin sogir bisa jadi amal itu besar tu'adzimuhun niyah tapi menjadi besar karena niat makanya seorang mukmin itu sebelum mau melakukan aktivitas apapun beramal berbicara itu harus ada niat dulu khawatirnya kalau niatnya belakangan itu bisa jadi nggak ada pahalanya terhitung rutinitas nah makanya mari kita niatkan pertama kali di sini niat silaturahim ya kan karena kalau kita nggak kumpul di sini, nggak bisa saling ketemu. Dan seorang mukmin itu kan diperintahkan untuk senantiasa apa? Senantiasa ketemu, senantiasa untuk apa ya? Kumpul orang-orang soleh kayak antum semua ini kan soleh insya Allah ya. Saya tak saya ini. Iya. Yang kedua kita niatkan haji. Ini yang sudah haji sinten ini. Langsung Barat aja Assalamualaikum. Cecek Pak Jarat Masya Allah. Jadi ada hadisnya ikhwas sekalian, sudah pernah saya sampaikan kok, Pak Agus nih, Tolong diulang hadisnya Pak Agus. <laughs> Jadi hadisnya itu begini, sahih diriwayatkan Ibnu Majah ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghoda ilal masjid." Barang siapa berangkat pagi ke masjid. Ini kan masih pagi atau sudah sore ini? Masih pagi. Man ghoda ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan tidak menghendaki tidak meniatkan kecuali untuk mempelajari kebaikan au yu'allimahu atau mengajarkannya nah kata beliau kana lahu ka haji taman hajatuh maka dia itu seperti orang haji yang hajinya sempurna Masya Allah makanya niat itu penting Ya kalau niatnya aku tak melu kajian gitu, aku tak datang karena ada kewajiban. Wah ini bisa-bisa rutinitas, bisa-bisa nggak ada pahalanya. Makanya kenapa itulah para ulama kita seperti Imam Bukhari, Imam Nawawi ya, hadis niat baik dalam Riyadhus Shalihin, dalam Arba'in Nawawi itu kan nomor satu untuk mengingatkan kita semua terutama para penuntut ilmu ini agar niatnya itu loh ditata. Itu niat. Jadi niat silaturahim, niat haji dan umrah nggih, niat tafaqquh fiddin, niat apa lagi? Niat menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah taala. Kita ini ketaatan apa ndak? Ada bermaksiat di sini? Kita ngerasa ini juga ndak ya, kita pukul-pukulan juga ndak, malah kita tolabul ilmi insyaallah. Ya mudah-mudahan saja panjenengan semua mendapatkan ilmu kan begitu. Khawatirnya karena saya yang menyampaikan malah ngalor ngidul nggak dapat apa-apa gitu. Tapi andaikan panjenengan nggak mendapatkan apa-apa ya paling tidak kita ambil barokahnya tadi. Kumpul orang-orang soleh itu masya Allah. Okay? Ya semoga nanti dengan apa yang kita lakukan bersama siang hari ini, Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, Pak Haris sehat ya, Gak ada ibunya soalnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk nanti bisa kumpul kembali bersama-sama dalam surga firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Ya, terus terang saja ayah sekalian, saya di sini ini bemper saja gitu loh. Ya, jadi bukan berarti ketika berdiri di kursi paling atas berarti paling banyak ilmunya ndak. gitu. Malah ya mohon maaf yang pertama kali kelihatan bodohnya gitu kan karena orang itu kata Imam Nawawi tidak kelihatan bodohnya baru ketika ngomong begitu. Nah makanya nanti kalau memang banyak hal yang ngelantur ya mohon dimaklumilah. Salahkan Pak Anang saja bukan saya gitu. <laughs> Seperti itu. Jadi bemper saja saya ini. Ibaratnya mukrohun akhuka la batolu. Saudara sampean ini mukroh dipaksa bukan karena pahlawan Nah itu kan ceritanya, saya ulang lagi ceritanya ini, ada orang bareng-bareng naik kapal, kemudian ada yang satu tenggelam. Itu lu tulungan-tulungan gitu kan. Gak ada yang berani. Terus ada satu nyebur nolong gitu kan. Ketika, eh pahlawan, Masya Allah, terima kasih gitu. Loh, saya lo gak tahu siapa sih jegurna aku mau gitu gitu. Ya, jadi karena dipaksa. Jadi bukan karena rotan enggak tapi karena ya mungkin ala kadarnya lah seperti itu jadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan nanti kalau misalnya banyak yang kurang berkenan dan banyak yang e, tidak bisa diambil manfaatnya tapi mudah-mudahan cukuplah kita mengambil keberkahan dari berjumpa dengan antum semua. Kita berada di, di masjid Allah Subhanahu wa taala dan kita dengan niat untuk tafaqquh fiddin untuk menambah ilmu. Iya, jadi yang kita bahas ikhwah sekalian yang diberkati Allah taala adalah keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mengedepankan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin juga iya, pendakwah juga iya, kepala rumah tangga juga iya. Jadi semua aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari dalam menata rumah tangga itu ada pada beliau itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi beliau kata Allah Taala, wa inna kala ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu agama akhlak, ya. Dan saya kira antum semua tidak memilih kutab untuk tempat belajarnya anak-anak antum kecuali karena intinya adalah biar anaknya menjadi anak yang ber akhlak. Yang mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala mengijabah keinginan antum semua sebagai kepala rumah tangga. Begitu. Ahlu sunnah wal jamaah kita ahlu sunnah wal jamaah enggak? Insya Allah begitu ya. Jadi ahlu sunnah itu yang berpegang kepada sunnah Nabi, Ya sunnah itu ya agama semuanya, sementara jamaah adalah jamaah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti yang disematkan Allah Taala kepada beliau, yaitu Abdullah wa Rasuluh hamba Allah dan Rasulnya. Hamba berarti bukan Tuhan, Rasul berarti apa? utusan maksudnya hamba tapi tidak sembarangan hamba begitu nah kenapa ahlu sunnah mengatakan demikian karena ada selain ahlu sunnah itu bersikap hulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara bentuk hulu wabil hadi rasulillah itu kan kemudian Allahumma sholli salatan kamilatan wasalim salaman ala sayyidina Muhammadin. Kalau sampai sini mungkin tidak apa-apa. Tapi bentuk hulunya alladzi apa? Tanhalu bihil uqadu. Terus apa? Watan fariju bihil kurabu. Terus <laughs> dilanjutkan tidak apa-apa. Watu qadda bihil hawaiju. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuk hulunya yang nanti Allah Subhanahu Wa Taala nggak kebagian itu tanhalu bihil uqadu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua uqad uqad itu apa dari kata uqdah yang rumit-rumit yang ruwet-ruwet yang bundel-bundel itu ya menjadi terurai watan fariju bihil kurabu kurab jamak kata kurbah malapetaka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hilang waktu kedua bihil hawa iju dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh kebutuhan menjadi terpenuhi nah ini apa yang bagian Allah Taala kalau begitu nah orang yang nggak pernah belajar akidah itu kan tawasul nah bagi yang pernah belajar akidah benar tawasul tapi tawasul bid'ah yang syirik kan begitu Nah, jadi ini makanya pentingnya belajar itu di sini ikhwah sekalian yang diberkati Allah taala. Ya. Nah, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah kan didatangi orang anta sayyiduna ibni sayyidina. Padahal faktanya memang demikian. Anta sayyiduna ibnu sayyidina. Engkau adalah pemimpin kami, putra pemimpin kami. Apakah beliau oh ya benar-benar gitu? Enggak. Beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kalian jangan berbuat melampaui batas kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berbuat melampaui batas kepada Isa putra Maryam. Karena mereka menjunjung tinggi saking tingginya di atas kedudukan yang diberikan Allah Ta'ala kan akhirnya jadi satu dari tiga Tuhan atau anaknya Tuhan atau apa tiga apa e, kalau kalau dalam Al-Qur'an itu kan ada salisu salasa, satu dari tiga Tuhan. Terus Al-Masih Ibnullah putra Allah. Ya, kemudian yang ketiga itu trinitas ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan apa? Ya, seperti itu. Nah ini ahlu sunnah wal jamaah. Nah kita ini insya Allah kita berjalan sesuai rambu-rambu ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kita tidak mengikuti yang namanya maulid nabi. Kita nggak mengadakan perayaan-perayaan selain Idul Fitri, Idul Adha karena nggak ada tuntunannya gitu loh. Sementara kalau ibadah itu kan jelas Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwarat Barang siapa melakukan amalan yang bukan perintah kami maka amalan itu diterima. Begitu. Diapakan? Diapakan jenengan? Asmane sinten Pak panjenengan? Nggih. Dalam? Pak Lilik. Oh nggih. Pak Lilik. sing Pak Lilik nggih? Alhamdulillah. Ya, jadi amalan yang dianggap ibadah ikhwas sekalian itu harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, apakah itu peringatan Isra Mi'raj meskipun dikaitkan dengan agama, peringatan Maulid Nabi. Ya kalau memang eh, dikatakan Maulid Nabi itu ciri orang yang mencintai beliau, berarti lah para sahabat gak cinta Nabi gitu kan? Karena para sahabat gak ada yang melakukan maulid Nabi seperti itu. Ya, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Taala. Meskipun kita tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Meskipun jaraknya sangat jauh kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan saya dan panjenengan semua ini termasuk orang-orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika beliau mengunjungi kuburan Baki tahu nggak Baki yang di sebelah Masjid Nabawi itu loh yang jenengan pernah kesana kan Pak Arif nggih Pak Arif betul, mana Pak Arif oh, Nggak ada jadi bukan Pak Arif lah, dibuka maskernya ketemu <laughs> dia iya. mirip atasnya Pak iya Oke. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan watittu anna qad ra'aina as ikhwanana saya itu pengen sekali berjumpa dengan saudara-saudara kita itu Nabi Muhammad saw. Alaihi Wasallam kemudian para sahabat bertanya alasna ikhwanaka ya Rasulullah bukankah kami ini saudara-saudara penjenengan wahai Rasulullah kata beliau antum ashabi kalian itu sahabat sahabatku wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd sementara saudara-saudara kami adalah yang belum datang mereka yang antum teman ini mudah-mudahan ya, begitu nah para sahabat bertanya lagi kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah Nah, terus bagaimana panjenengan bisa mengenali orang-orang yang belum datang? Ini lahir aja belum wahai Rasulullah. Gimana kira-kira jawabannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini tentang keutamaan wudhu ikhlas sekalian. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa wudhu itu kekhususan umat Islam yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Beliau mengatakan aroaita. Bagaimana menurutmu lau anna rojulan lahu khailun hurun muhajjala dia memiliki kuda-kuda hurun muhajjala itu yang kepalanya putih kaki-kakinya putih baina dhahrai khailin duhmin buhmin di antara kuda-kuda yang semuanya hitam pekat jadi ada kuda-kuda hitam pekat semuanya hitam ada di antara kuda-kuda itu yang kepalanya putih kaki-kakinya putih putih ala ya'rifu khailahu tidakkah dia itu bisa mengenali kuda-kudanya nah kata para sahabat bala ya Rasulullah tentu wahai Rasulullah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa innahum yatuna hurran muhajjalina minal wudu karena mereka saudara-saudara kita umat beliau ini akan datang pada hari kiamat dengan hurran muhajjalin. Artinya apa? Hurran muhajjalin, wajahnya bercahaya putih dan tangan kakinya juga bercahaya putih minal wudu karena pengaruh karena bekas wudu. Wa anafarotuhum alal haud dan saya akan nunggu mereka di haud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan antum semua orang-orang yang ditunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak dihalang-halangi untuk minum dari haud beliau. Karena nanti kalau dijelentrehkan lagi orang yang melakukan bid'ah itu dilarang minum dari haud beliau. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya. Sekarang kita akan melakukan ziarah, ikhwah sekalian. Kalau semua orang itu sudah memiliki banyak wawasan, banyak pengetahuan, ya. Semua belahan bumi timur maupun barat mereka sudah mengerti baik melalui baca buku, melalui baca internet, melalui YouTube, melalui film dokumenter ya. Mereka semua tahu itu sementara kita yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mestinya lebih patut untuk melakukan ziarah syariah ke dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Biar kita ngerti kayak apa rumah tangga beliau, kayak apa rumah beliau gitu kan sehingga nanti kita bisa meniru dan mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Ikhwah sekalian yang diberkati Allah taala. Jadi dalam kunjungan ini ya, dalam kunjungan ini kita akan uh, kembali kepada beberapa tahun yang lalu ya kita kembali pada tahun-tahun yang lalu ini bukan hanya karena kangen saja ya. Bukan karena kangen untuk mengetahui orang yang kita nggak pernah mengenalnya, nggak pernah mendengar, nggak pernah ketemu. Tetapi justru eh, kita kembali ini kita niatkan bahwa memang kita harus beribadah kepada Allah dengan mempelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam. Karena memang faktanya kan Allah memerintahkan kita mentaati beliau. Begitu. Allah mewajibkan kita mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan kita menghindari apapun yang beliau larang kan begitu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurun rahim. Qul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian itu ngaku mencintai Allah, maka tanda cinta itu adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti cinta kepada beliau itu bukan ya nyun sewu yang melakukan maulid Nabi, melakukan perayaan-perayaan yang tidak pernah beliau lakukan, mendatangkan perkara-perkara baru dimasukkan dalam agama bukan itu tapi tanda cinta adalah fattabi'uni maka ikutilah aku kata beliau dalam surat Ali Imran 31 yuhibbukumullah nah kalau kita sudah ittiba berusaha maksimal semampu kita niscaya Allah mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum apa dan mengampuni dosa-dosa kalian wallahu ghafurun rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Ahzab 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanah suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bukan untuk semua orang. Khusus bagi yang liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Khusus bagi orang-orang yang siapa tadi mengharap Allah, mengharap hari kiamat dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira antum semua pasti ingin berjumpa Allah taala ya kan? Karena kenikmatan tertinggi menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah melihat wajah Allah taala. Dan e, tingkatan tertinggi penduduk surga, ikhlas sekalian semoga antum semua menjadi penduduk surga adalah yang memandang wajah Allah dalam setiap hari dua kali. Itu itu kenikmatan paling besar. Nah, kemudian hari kiamat itu jelas ya. Dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya mencintai Rasulullah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hamba tidak mungkin bahagia dan tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan mengikuti beliau, dengan mentaati beliau, dengan menghindari apa yang beliau larang. Dan kita ikhwas sekalian, kalau ingin merasakan enaknya iman, ya, itu kita nggak akan bisa merasakan manisnya iman sampai kita itu mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan salasun tiga perkara. Mangkunna fihi wajadabihinna halawatal iman. Tiga perkara yang barang siapa tiga perkara itu ada dalam dirinya niscaya dia merasakan manisnya iman. Pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulullah menjadi yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Beliau juga mengatakan la yu'minu ahadukum apa kata beliau? La yu'minu ahadukum belum beriman seseorang dari kalian hatta akuna hingga saya beliau Nabi Muhammad saw alaihi wasallam ahabba ilaihi menjadi yang paling dia cintai min walidihi dari bapaknya wa waladihi anaknya wan nasi ajmain dan manusia semuanya. Jadi tetap harus manusia yang eh harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling kita cintai daripada anak istri kita. Begitu. Itu baru kita di, dikatakan imannya itu sudah hakiki. Tapi kalau belum ya cakiki gitu kan. Iya. Sekarang kita rihlah ya sekalian. Rihlah itu artinya apa? Rihlah ke Kesambon itu berarti apa Pak Ani? perjalanan. Kita melakukan rihlah rekreasi ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan untuk melihat detail kehidupan beliau. Di samping kita juga mencari pahala kan, karena ketika kita mempelajari sunnah Nabi, mempelajari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan paling tidak membuktikan kita cinta kepada beliau. Ya kayak antum dulu ketika cinta kepada calon istri itu kan wis pengen tahu semuanya ya kan. Iya, jadi diketahui nama siapa, lahirnya di mana, bapak isopo gitu kan. Tapi nggak tahu sekarang masih enggak ya? Sudah tahu. Iya, jadi orang kalau ya seperti itulah sampai dikatakan saking cintanya itu tai kucing pun rasa coklat gitu. Ya, nah ini kalau kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepatutnya kita harus mengetahui detail seluk beluk kondisi beliau di samping kita juga mencari pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat cinta kita kepada beliau juga lewat apa kita mempelajari sirah ini karena niatnya untuk kita semakin besar ke kuduhan kita kepada beliau iya karena kalau apa kan istilahnya tidak kenal e, maka tidak sayang makanya harus kenal dulu gitu kan harus kenal dulu <clears throat> tapi rihla kita sekalian ya e, rihla kita ikhlas sekalian yang diberkati Allah taala adalah rihlah lewat buku ya yang akan kita baca lewat riwayat yang disampaikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau rihlah yang lain, rihlah khusus ke kuburan Nabi, rihlah khusus ke rumah Rasulullah kan sudah tidak ada sekarang. Andaikan ada itu malah dilarang. Ya apa Rihlah ke kuburan Nabi dilarang apa enggak? Halo? Boleh enggak? Hah? Dalam? Umroh. Tak minum dulu ya. Tak minum dulu. Bismillah. Ya, jadi saya ulangi, rihla kita ke rumah beliau ini adalah lewat buku bacaan yang akan kita baca juga lewat lisan para sahabat. Karena kalau kita meniatkan niat utama itu datang ke kuburan Nabi atau datang ke rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu malah dilarang gitu loh. Lo kok dilarang? Iya, karena ada dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tushadur rihalu illa ila salasati masajid. Perjalanan itu tidak ditekankan dengan sangat kecuali kepada tiga mas masjid al masjidil haram masjidil haram wa masjidi hadza dan masjidku ini masjid an-nur apa masjid nabawi wal masjidil aqsa dan al masjidul aqsa jadi antum ketika datang ke kuburan nabi itu niat awal tidak boleh Niatnya itu adalah ziarah ke Masjid Nabawi karena kuburan beliau ada di situ sekalian ah gitu loh. Makanya Imam Malik kan melarang orang-orang yang penduduk situ untuk tiap pekan datang ke kuburan Nabi itu dilarang sama Imam Malik. Karena khawatir itu bagian daripada hulu daripada ziarah yang syirik. Lah, kalau ke kuburan Nabi tidak boleh, gimana ke kuburan Wali Songo? Tambah nemen, gitu ya. Tambah tidak boleh, sopo Wali Songo, gitu kan? Ya meskipun mereka orang soleh, tapi kan kalau ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dilarang, maka bagaimana dengan orang-orang yang jauh di bawah beliau? Ikhwas sekalian yang diberkati Allah Taala, ahlu sunnah itu tidak pernah diperintahkan untuk mencari-cari peninggalan-peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan di mana jenggotnya Rasul, di mana sorbannya Rasul, di mana pedangnya Rasul. Pak Rasul pernah mencari rambutnya Rasul? Berita. Oh berita. Iya, itu, itu itu kita nggak diperintahkan itu. Nah kalau diperintahkan tentunya para sahabat yang pertama kali motong Nabi itu disimpan semua kan, pas umroh, pas haji itu kan Ya, jadi kita nggak diperintahkan itu. Karena nanti bisa-bisa digunakan untuk hulu tadi itu disembah gitu kan. Jauh-jauh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah e, kampung bukan kampung daerah dekat saya lahir itu ada namanya Gunung Sirowiti. Apa Farid mana? Pernah ke sana Iya. <laughs> itu biasanya orang ke sana itu untuk cari pesugihan katanya Allah alam ya nah di atas itu ada kuburan intinya dicari-cari rupanya itu bukan bukan orangnya cuma tongkat atau sandalnya gitu loh dikubur gitu nah itu maksud saya itu orang biasa yang nggak jelas kayak kakek bodoh antum pernah ke kakek, bodoh kan nah itu kan orang kalau baca di tulisannya itu kan orang tenggelam di pinggir sungai terus dikuburkan di situ kita nggak tahu siapa itu dikubur kadang-kadang ada orang minta di situ itu orang orang-orang orang-orang biasa nggak nggak dikenal maka bagaimana kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an ketika melihat banyak orang itu ketika dari Madinah menuju Makkah kan melewati tempat yang dulu para sahabat melakukan bayatur ridwan kan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Al-Quran itu surat apa itu? Hah? Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Allah telah meridhoi orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu Muhammad di bawah pohon po portal apa pohon tahta sejarah. nah ketika orang itu ketika berjalan ke sana ya melakukan ibadah umroh atau haji itu menyempatkan diri mampir untuk sholat khusus di bawah pohon ya atau sholat apa itu Umar tahu itu potongan ditebang akhirnya itu pohon karena menimbulkan fit fitnah ya begitu belum lagi gua hirok Makanya kata Ibnu Taimiyah tentang Gua Hira ini, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah sebelum jadi nabi ya, sebelum jadi nabi. Kalau beliau belum jadi nabi kan berarti amal perbuatan beliau itu enggak menjadi apa? syariat kita gitu loh. Kecuali yang memang setelah itu ada pengukuhan dalil kan gitu. Nah, itu beliau sebelum kenabian itu ya tahannatsu fihi, beribadah. Ya zikir apa sebelum ada syariat gitu. Wa fihi dan di Gua Hira nazala alaihil wahyu awalan. Di Gua Hira inilah wahyu pertama kali turun. Lakin tapi min hina nazala alaihi wahyu min hini nazala alaihi wahyu sejak wahyu turun kepada beliau masoida ilaihi ba'da dzalik setelah wahyu itu turun tidak pernah beliau itu naik ngerengkel-ngerengkel lagi ke sana gitu ya wala qarrabahu tidak pula beliau itu menjadikan gua ini tempat yang dekat la huwa wala tidak beliau maupun para sahabat. Jadi tidak ada dari para sahabat juga beliau sendiri yang kemudian menjadikan Gua hero ini tempat sakral gitu loh. Tidak ada. Waqat aqama bi Makkah ba'dan nubuwah. Beliau menetap di Makkah setelah menjadi nabi selama bid'ata asyara sana. Selama 10 sekian tahun gitu kan tapi beliau sama sekali lam yazurhu, nggak datang ke gua Hira, walam yas'ad ilaih dan tidak pula naik ke gua Hira. Seperti itu pula yang dilakukan orang-orang mukmin bersama beliau di Makkah. Wa ba'dal hijrah Adapun setelah hijrah Hijrah kemana ini? Ke Madinah ata Makkah miraran fi umratil Hudaybiyah. Beliau berkali-kali datang ke Makkah untuk melakukan umrah Hudaybiyah. Wa amal fatah juga pada saat penaklukan kota Makkah. Wa aqama biha qariban min 20 yauman. Beliau menetap di Makkah sekitar 20 tahun. Eh 20 tahun, 20 hari maaf wa fi umratil ji'rana juga ketika umrah ke Ji'rana walam ya'ti ghar khira'a wala zarahu. Jadi selama beliau datang tadi itu untuk umroh Hudaybiyah, pas Fathu Makkah, ketika ke Cirona, itu beliau sama sekali nggak datang ke Gua Hira dan tidak pula mengunjungi Gua Hira. Ya. Jadi naiknya itu ke atas itu. Makanya kalau ada orang yang sampai gelundung ya salah dewi, sampai sing gitu kan. iya, kan itu terjal itu susah naiknya itu. Ya tapi kalau pengen tahu gitu aja ya monggo tidak apa-apa. Cuma yang nggak ada nilai lebihnya gitu loh. Nah, orang Islam itu begitu. Jauh-jauh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang kerisnya seorang kiai aja disimpan kayak apa begitu ya, malah dikum sama air dapat minum paling biar cerdas gitu. Ya, ini ini sama sekali bukan dari apa <clears throat> tuntunan syariat Islam. Nah, ketika kita melakukan kunjungan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwas sekalian yang diberkati Allah Taala, rumah Nabi di mana? Di rumah Nabi di mana? Madinah atau Makkah atau dua-duanya? <laughs> Di Madinah, ya di di Madinah. Di Madinah. Pertama kali saat kita masuk ke kota Madinah pasti melihat gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung surga ya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah gunung yang kita mencintai, yang mencintai kita dan kita juga mencintainya. Itu gunung Uhud. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik gunung Uhud, kemudian dia bergetar. Gitu. Kata Nabi, Ihda ya Uhud, tenang ya Uhud. Yang di atasmu itu loh, Rasulullah, as dan dua orang mati syahid. Siapa dua orang mati syahid? Umar sama Uthman. Itu gunung Uhud. Nah, Sebelum kita masuk ke dalam rumah Rasulullah ikhwas sekalian untuk melihat seperti apa bangunan rumah beliau, seperti apa rangkanya. Kita jangan heran ya kalau melihat rumah beliau itu sangat kecil gitu kan. Tempat tidurnya juga sangat sederhana. Ya memang karena Rasul SAW Alaihi Wasallam itu orang yang paling zuhud, ya orang yang paling zuhud dan berusaha mempersedikit dunia itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah kalau saya niatin kan enggak saya paling senengi mobil gitu kan senengi HP baru senengi motor baru gitu kan senengi apa begitu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak apa yang beliau senengi wajah ilat qurratu aini fis jadi yang e, dijadikan, yang menjadikan mataku sejuk, menjadikan aku senang itu adalah sholat. sholat. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad suka parfum ikhwah, juga suka wanita. Ya, pakai <laughs> sambil sini ya. Iya. e, <clears throat> tentang dunia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya. Jadi ketika beliau memberikan perumpamaan tentang dunia itu Afwan ya kau sekalian, bukan berarti ketika saya menyampaikan ini berarti saya yang paling sudah mengaplikasikan ndak. Ya karena dipaksa Pak Anang tadi itu loh. Ya, jadi belum ber, uh, jangan dimaknai ketika saya ngomong begini berarti wes kita amal no, Waduh, makanya di situ susahnya itu jadi pembicara itu. Harus ngamal no gitu kan. Nek ngamal no kan jadi dosa gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mali walid dunya illa karakibin istadalla tahta dhilli syajaratin thumma roha wa tarakaha mali walid dunia itu kan beliau ucapkan ketika uh, beliau marah waktu itu ya masalahnya wah bisa panjang lebar ini sampai ada beliau mengucapkan itu gitu loh Nabi itu kan meninggalkan istri-istrinya kan. Ya awalnya itu begini sahabat nuzul surat At-Tahrim. Kalau antum semua memang karena takut istrinya itu gara-gara madu gitu kan. Padahal sebelumnya itu karena beliau itu memasukkan Maria Al-Qibtiyah, budak beliau, ke kamarnya Hafsah. Waktu itu Hafsah sakit. Jadi Maria Al-Qibtiyah ini disendirikan di atas mana gitu karena dia kan dari Mesir kan. Mesir kan hijau, banyak sungai, banyak apa. Nah, ditaruh di daerah pinggiran Madinah biar tidak kaget ya. Biar tidak kaget karena di sana banyak hijau-hijauan, banyak air gitu loh. Nah, ketika Hafsah gilirannya kok dia sakit, didatangkan ke kota Madi Madiun <clears throat> untuk beli brem gitu ya dibawa ke rumah beliau di Madinah di kotanya nah digauli di situ boleh enggak boleh apa enggak boleh, boleh wong itu budak kok uh, gimana dalam surat al-mukminun itu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin kan begitu nah digauli di situ rupanya saat itu Hafsah kok datang wah nggak jadi artinya marah loh di hari giliranku ini karena ikhwah, karena apa? Jangan begini. Duh, bojone Nabi wae ngono kok mana bojoku? Jangan beda. Ini karena syariat belum datang gitu loh. Karena Al-Qur'an belum tuh turun. Tapi ketika turun ya sami'na wa ata'na mereka. Nah, mestinya istri itu juga seperti itu gitu kan. Tentu gak ada bundanya ini. Ya kalau ada bundanya gak gini bahasanya gitu kan. <clears throat> nah, tapi ini kembali ke hadis tadi itu ke hadis yang tadi saya bacakan. Nah, kemudian apa? Karena e, ini pada hariku dan giliranku juga di atas kasurku pisang gitu. Marah si Hafsah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya wis kamu ridota. kalau misalkan saya itu mengharamkan Maria selamanya. Bukan madu loh ya, madu memang dari wet lain Hafsa ridho makanya turun ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik hei nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak kenapa peyan kok mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah buat sampean tabtaghi mardata azwajik hanya karena mencari ridho istri-istrimu gitu Nah, akhirnya ya wis kamu diem ya, jangan bilang siapa-siapa gitu. Akhirnya bilang ke Aisyah. Akhirnya satu Madinah tahu semua, Nabi marah. Akhirnya beliau menyendiri ke suatu tempat, nggak boleh ada orang masuk kecuali ada penjaganya selalu lupa namanya. Nah, di situ tuh Umar minta izin, nggak boleh. Berkali-kali nggak boleh gitu kan. Nah, ketika Nabi akhirnya memberi izin Umar masuk, itu beliau beralaskan tiga pokoknya sini beliau itu apa ya bekas kloso itu loh kloso yang dari pelepah kurma yang kasar gitu kan jadi beret kayak ukiran begitu nah Umar itu ya Allah Rasulullah gitu panjenengan ini yang jelas-jelas Nabi sudah diampuni yang telah lalu maupun akan datang gitu kan tapi kok seperti ini hidupnya sementara Kaisar Romawi, Kisro Persi yang jelas-jelas kafir itu eh, hidupnya bergelimang harta, gak karu-karuan gitu kan. Nah, beliau mengatakan mali wali dunia. Apa sih hubunganku dengan dunia kata beliau? Mali wali dunia. Apa hubungan saya dengan dunia? Kata beliau, saya dengan dunia itu ilah karokibin hanya seperti penunggang kuda ya penunggang kuda istadzalla tahta dhilli syajaratin yang istadzalla itu apa bernaung di bawah naungan pohon karena panasnya siang ya istadzalla tahta dhilli syajaratin setelah agak dingin ya tsumaraha wataraka setelah itu dia pergi dan meninggalkan pohon ter tersebut jadi ibaratnya kita di dunia ini kalau versi beliau seperti penunggang kuda seperti pengem bara. Makanya beliau bilang kun fit dunya ka'annaka apa? Ka'annaka ghoribun au abiru sabil. Kun fit dunya jadilah Anda itu seperti orang asing, gak dia kenal. Au abiru sabil atau orang yang lewat di jalan gitu. Nah kalau antum sebagai musafir itu kan nggak mungkin lah bawa lemari, bawa apa. Jadi berusaha kalau musafir itu wis tak bawa gawa ATM tak wae gitu kan ya biar enggak. <laughs> iya itu itu kita di dunia versi Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam ya jadi Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam pada beliau seperti itu itu orang yang paling zuhud orang yang paling zuhud kan pernah ditawari kan sama Allah Taala jadi nabi yang raja atau jadi nabi yang bagaimana gitu kan beliau milih wis saya terjadi hamba biasa mawon ya Allah gitu kan biar yang kadang-kadang lapar kadang-kadang kenyang gitu karena kalau saya lapar terus kenyang kan syukurnya masya Allah gitu dan pernah ditawari bukit sofa marwah itu jadi mas bilang tidak mau itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, jadi beliau itu sangat zuhud. Ya. Ya, zuhud sekali Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu kita bajunya berapa banyak ya. Kita makannya macam-macam gitu. Ya. Beliau makannya kurma di air kok itu. Ya mudah-mudahan meskipun demikian ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan antum semua dan nanti menjadikan saya dan antum semua termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama beliau di surga nanti amin untuk kamar istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jangan dikira ada AC-nya, ada sofanya, spring bednya gitu kan, ada wallpapernya, walah ada ono, ada karpetnya. Jadi kamar kak istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya kalau istri antum minta macam-macam itu kon gak nggak lebih apik teko istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi jangan buat alasan ya <laughs> iya jadi begitu jadi istri-istri beliau itu kamarnya hanya terbuat dari jarit jarit itu pelepah kurma alaihi tin yang kemudian ditutupi apa tin tanah liat atau kadang terbuat batu yang ditumpuk-tumpuk ya dan atapnya itu semuanya adalah pelepah kurma Kata Hasan Al-Basri, "Kuntu adkhulu buyuta azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Uthman bin Affan." Saya itu pernah masuk ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada pemerintahan Utsman bin Affan. Siapa yang bilang tadi? Hasan al Basri. Fa'atana walusakfaha biyadi. Maka saya itu bisa apa? Megang ya atapnya itu dengan tangan saya. Bayangkan Madinah yang begitu panas pak itu pernah sampai 58 sampai 60 itu makanya pas musim panas tuh libur sana itu tidak kuat saking panasnya gitu. nah itu dengan panas seperti itu dan panasnya beda kalau antum di sini kan dingin karena AC ya. Alhamdulillah. Itu kalau di Madinah misalkan, meskipun kita ngaup di sini itu tetap panas karena hawanya yang panas. Ya, adik kan ditutup. Kadang-kadang kalau kita sana panas, sini nggak ada apa-apanya, tapi kita sudah ngaup itu kan kena dingin kan, kena angin atau apa. Soalnya anginnya panas gitu loh. Nah, mari kita bayangkan sepanas itu kota Madinah, kemudian rumahnya cuma segini atapnya itu. Gitu loh itu atap rumah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya memang sangat sederhana, kamarnya kecil lagi ya lebih dari 4 L gitu kan. 4 L itu lu lagi lu lagi itu lebih kecil dari itu gitu. Ya, tetapi penuh dengan iman, penuh dengan ketaatan, penuh dengan wahyu dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jam berapa ini? Enggak sudah kebanyakan tak? Kok barusannya sebelas. Untuk sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwah sekalian yang diberkati Allah Taala, Mudah-mudahan antum sudah sering ya mendengar hadis tentang sifat-sifat beliau ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Barok bin Azib radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nasi wajhan." orang yang paling ganteng wajahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahsanahu khalqan. Beliau juga paling mulia fisiknya. Ya paling ahsanahum khalqan. Jadi yang paling bagus fisiknya. Laisa bitawilil ba'id tidak tinggi yang sangat tinggi wala bil qasir dan tidak sangat pendek jadi tengah-tengah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dari riwayat Barok bin Azib ya, e, dari sahabat Barok bin Azib, kalau riwayatnya Bukhari, dia mengatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marbu'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu marbu. Marbu itu apa? Diartikan ba'idama bainal mangkibain. Jadi antara dua pundaknya ini jauh. Katanya bidang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu syahrun beliau memiliki rambut ya bluru syahmata udhunaihi yang mencapai syahmat udunu ini jadi cuping telinga jadi rambut beliau itu kadang sampai sini loh berarti ini rambut gondrong itu sunnah nabi iya tapi aja tiru gondrongnya itu gitu kan jadi uh, sunnah para nabi itu gondrong memang ada yang sampai sini ada yang sampai bunda, dan itu bukan bukan anu bukan suatu hal yang buruk gitu ya jadi ini rambut beliau Ra'aituhu fi hullatin hamra. Saya melihat beliau memakai jubah merah. Ya. Lam arosyai'an qattu ahsana min. Sungguh saya belum pernah melihat orang yang paling tampan dari beliau. Loh, berarti laki-laki boleh pakai baju merah? Boleh. Cuma merah di sini ini bukan merah yang polos merah begitu ikhlas kalian, tapi bergaris-garis hitam, ya. Itu. Kemudian dari Abu Ishaq As-Sabi'i dia bertanya Sa'ala rojulun oh dia berkata Sa'ala rojulun al-bara Abna Azib Seseorang bertanya kepada Barok bin Azib radhiyallahu anhu akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla saif apakah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang kata Al-Bara la bal mithlul qamar tidak tetapi seperti apa qamar rembulan kemudian kata Anas bin Malik ya pelayan beliau yang apa melayani beliau lebih dari 10 tahun itu dia mengatakan ma masastu biadi ya saya tidak pernah menyentuh dengan tanganku di bajan sutra tipis wala hariran atau sutra apapun ya wala syai'an atau apapun yang lain aliyana min kafi rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang lain yang lebih lunak lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala dan saya juga tidak mencium bau ya parfum apa yang lebih harum min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daripada apa rih bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas. Kalau ingin antum semua mengetahui lebih detail berapa uban di jenggot beliau, gimana beliau ketika senyum, bagaimana meliriknya, bagaimana cara jalannya, itu ada kitab namanya Asyama Ilul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi itu sudah masuk dalam kitab Sunan At-Tirmidzi cuma ada yang disendirikan khusus asyama'il al-muhammadiyah itu adalah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara itu? Ya. Beliau itu ketika berbicara pelan rupanya, ikhwas sekalian ya pelan jadi saya ini masih sangat kurang pelan kan copot deh kadang-kadang sampai sampai cepet deh saya juga nggak ngerti apa sih ngomong gitu nah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Ummul Mukminin Aisyah beliau mengatakan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasrudu sardakum hada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah beliau ya serudu itu ngomong cepat gampangannya itu bahasa kita nyerocos gak mari-mari gitu loh apa yang yang nggak nyerocos gitu maksudnya bahasa Indonesia yang benar tuh apa selain nyerocos apa bang Ngecemas. Ngecemas, ngecemas ya iya jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbicara itu nggak nyerocos maksudnya nggak diketahui mana komanya, mana titiknya, gitu ngomong gitu enggak. Walakinahu tetapi beliau karena yatakallamu bikalamin bayin ketika berbicara itu pembicaraannya sangat jelas fasl terang yahfaduhu man jalasa ilaihi jadi siapapun yang duduk di samping beliau itu hafal karena saking pelan-pelannya pelan dan jelas. Kemudian dalam riwayat lain Ummul Mukminin Aisyah mengatakan karena kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi harus pelan-pelan ini beliau ya. Adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan jadi ucapan yang detail gitu fasl yafhamuhu kullu man yasma'uh siapapun yang mendengar beliau ngomong pasti paham itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ngomongnya pelan jelas malah dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan." Beliau mengulang ucapan itu sampai tiga kali. Jadi ngomongnya itu diulang sampai tiga kali lituk kola anhu agar beliau difahami. Masya Allah, itu kan menunjukkan bahwa beliau itu sangat telaten, sangat lemah lembut, sangat lapang dada. Bayangkan ngomong itu Pak sampai diulang tiga kali. Nah kalau ceramah agak mari-mari. Ya Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, orangnya lembut gitu kan. Ada orang ketakutan, grogi, gemeter itu ditenangkan jadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajul. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika diajak ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini gemeteran, gini. Nah, ya Allah, apa yang beliau ucapkan hawin alai santai saja gitu kan bahasa kita seperti itu fa inni lastu bimalik saya lu bukan raja ya innama ana saya itu hanya ibnu imroatin putranya wanita tak kulul kodid yang biasa makan dendeng bukan dendengnya Pak Rusli itu dendeng kelas tinggi itu jadi beliau bukan mengatakan seorang laki-laki gitu kan sebagai bentuk tawadhu karena laki-laki dengan perempuan kan jelas lebih lembah lembutan, lebih anuan perempuan. Kalau ini kan tegas, pemberani kasar gitu kan. Nah, beliau menggunakan saya adalah putra perempuan, terus perempuannya itu biasa makan dendeng. Dendeng itu ikhlas sekalian itu biar awet kan dijemur pakai garam kan. Jadi ini bukan makanan orang kaya, bukan orang kaya itu daging segar gitu. Ya, daging makanya hari tasyrik Kenapa disebut tasyrik? Karena mereka itu yusyarriqunal qadid. Yusyarriqunal qadid itu mepe apa mepe? Jemur dendeng, ya. Nah, jangan dikira ada ketumbarnya, ada kunirnya, jahenya, minyak kelapanya, ngerasa no. Itu karena mendak ono paling gitu ya. Ya, jadi ini bentuk ketawaduan beliau ketika ada orang yang apa tadi grogi, takut. Kita itu kan kadang-kadang ya karena bukan nabi gitu kan, tapi harus nurut beliau gitu mestinya. Itu kadang-kadang ada orang grogi tambah bangga gitu. Eh, aku disungkani deh, disegani gitu kan, dikasih sego panas bisa gitu. Iya. <clears throat> jadi hawin alai santai saja lastu bimalak ini lastu bimalik kalau malak kan malaikat ini lastu bimalik saya bukan raja innama ana ibnu ibnu imroatin takulul qadid saya itu hanya putra seorang wanita yang biasa makan dendeng daging jemuran ya daging jemuran itu paling jamur barang gitu Ya, cuma yang sebagai bentuk tawaduk, maksudnya ibu saya itu wanita biasa, kenapa sampean kok ngerogi barang gitu. Ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu kan kadang-kadang ya Allah, Nabi itu betapa tawaduknya. Kadang kita itu disungkani orang, ini tambah bangga tidak karu-karuan gitu kan. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Ya memang kalau adabnya kita masuk rumah itu kan nggak boleh pandang sana, pandang sini, sini kan. Itu nggak boleh. Itu termasuk aib. Jadi adab seorang muslim ketika pertama itu mandang itu jangan apa itu ya? Gitu. Itu tidak boleh ya. Cuma kita masuk ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perlu memandang tujuannya apa? Untuk taasi, untuk mengambil uswah, untuk mengambil kudwah agar kita itu paling tidak ngertilah sehingga menjadikan perbandingan seperti apa rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana rumah kita. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dasarnya itu tawadhu apa tawadhu rendah diri ya. Jadi Eh, rendah hati, tawadu itu rendah hati. Jadi dasar rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan kerendahan, penuh dengan kesederhanaan, ya. ya. dan penuh dengan iman rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dinding-dindingnya, ikhwas sekalian yang diberkati Allah Taala, ya tidak seperti sebagian rumah kaum muslimin sekarang ya banyak foto pajang sana sini foto anaknya wisuda TPA ono foto pernikahannya ono pisan foto dia wisuda ada foto pas reuni keluarga juga ada dipajang semua rumah Nabi tidak ada itu ya bahkan beliau mengatakan la tadkhulul malaikatu malaikat tidak masuk baitan rumah fihi kalbun wala tasawir malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing maupun gambar-gambarnya itu itu rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nah gimana perabotan rumah beliau apa ada diffusernya kata eh, Anas bin Malik kepada muridnya bernama Thabit Al-Bunani ya Thabit Al-Bunani itu muridnya Anas bin bin Malik murid terdekatnya kata Thabit akhroja ilaina Anas bin Malikin qadaha khoshabin Anas bin Malik itu menunjukkan kepada kami gelas kayu qadah itu wadah ya wadah dari kayu ghalidun kasar baban bihadid wes kayu kasar kemudian disambung maksudnya diikat pakai besi ya jadi kayu ini kan bikin retak-retak biar nggak ambiar diikat sama besi Anas berkata ya sabit wahai sabit hadza qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini loh gelasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau gelas kita gimana? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas biasa minum air, minum madu, minum susu, minum nabi, ya. Nabi itu kurma yang direndam, biar agak asem-asem kecut gitu loh kecut apa airnya atau kadang zabib kismis ya Nah itu itu Nabi direndam di situ sehari diminum seger. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa minum itu di gelas kayu ini. Nah bagaimana beliau ketika minum? Kata Anas, An Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena fasa, karena yatanafasu fi syarabi talasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minum itu bernafas tiga kali. Tiga kali gimana? Di luar bejana. Jadi minum, dilepas, bernafas. Minum lagi, dilepas, bernafas. Minum lagi sampai tiga kali, ya. Dan beliau melarang kita apa? Melarang kita bernafas dalam bejana, juga melarang kita meniup bejana. Nah ini biasanya kan ibu-ibu yang punya pembantu kan pembantu kan memang ya kalau memang dia punya ilmu masih nggak jadi pembantu ya. Cuma kan gini biasanya kan gitu apa bubur bayi disebut fu gitu itu nggak boleh itu. Itu dilarang sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini info sekalian untuk baju besi beliau kira-kira masih ada enggak? Baju besi yang biasa beliau gunakan dalam perang dalam jihad ya itu sudah tidak ada ya kenapa tidak ada di dalam rumah karena sudah beliau gadaikan kepada seorang Yahudi beliau berhutang 30 sok gandum 30 sok gandum satu sok itu berapa berapa Pak mungkin sok sokan sokan itu palingnya jadi satu satu sok satu sok itu empat mud Ya, satu sa itu empat, empat mut. Jadi kalau antum biasa zakat fitrah itu berapa sok? Hah? Empat sok. Empat sok ya. Satu satu sok empat mut itu ya sekitar ya itu tadi tiga eh, tiga kilo antara dua koma lima sampai tiga kilogram itu. Ya. Itu satu sok. Jadi beliau itu berhutang berapa gandum tadi? 30 sok gandum dengan menggadaikan baju besinya itu. Ketika beliau wafat, ikhwah sekalian, ya beliau anu apa baju besi beliau itu masih di orang Yahudi itu. Ya karena nggak dibayari akhirnya dipek sama si Yahudi gitu kan. Ya ini juga menunjukkan bahwa beliau itu meskipun muslim tapi tetap melakukan muamalah dengan orang Yahudi gitu kan sebagai hablum minannasnya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari luar masuk rumah segala macam itu beliau nggak pernah masuk ujung-ujung, gitu kan pasti beliau itu memberitahu dulu atau mungkin menunjukkan suara siwaknya sebelum masuk rumah atau menunjukkan serek-serek apa gerak kakinya gitu kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak pernah yang yang Yatakhawwanuhunna itu mencari-cari celah mereka gitu. Aku bebas melakukan apa tak apa gitu kan. Jadi memang dalam bersuami istri itu harus saling husnudzon. Tidak boleh seuzon gitu kan. Jadi beliau setiap datang ke rumah istri-istrinya itu pasti beliau memberitahu dulu. Makanya ketika beliau perang dari mana yang kemudian ada kasus Eh, tayamum dan hilangnya kalungnya Aisyah yang kemudian ada hadisul ifak segala macam tahu gak hadisul ifak berita bohong itu kan karena beliau kebiasaannya sebelum masuk kota Madinah itu diem dulu gitu memberi waktu kepada yang di dalam untuk disebutkan dalam hadis itu kai tamtasyitus syaitah agar wanita yang rambutnya itu amburadul biar disisir dulu watas tahid dan muhibah dan agar wanita yang sudah lama maksudnya ditinggal lama itu mohon maaf istihdar itu kan mencukur rambut kemaluan jadi biar ada waktu itu nah kalau antum ujuk-ujuk datang kemudian nggak memberitahu dan mendapati sesuatu yang tidak disukai dan istrinya nyolok ya, nyalono sopo-sopo gitu ya karena memang yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah beliau apa tadi memberitahu paling tidak di aku insya Allah besok kekoyo ya, jam itu pagi iya jadi biar sudah siap-siap nah kalau ujuk-ujuk datang tiba tiba turu belum mandi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara umum ikhwah sekalian tadi dikatakan bahwa rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rumah tangga yang penuh dengan kerendahan, penuh dengan kesederhanaan. Beliau mengatakan tuba liman hudiya ilal Islam. Tuba liman hudiya ilal Islam Tuba itu ada yang mengartikan sangat bahagia. Ada yang mengatakan Tuba itu nama salah satu surga. Ada yang mengatakan Tuba itu nama satu pohon di surga. Pokoknya Tuba lah, bukan danau Tuba ya. Tuba. Jadi Tuba bagi orang yang mendapat hidayah kepada Islam. Beruntung sekali gitu ya wa kana aishuhu kafafan wa kemudian hidupnya itu kafaf cukup ya cukup terus dia itu qanaah apa qanaah qanaah itu apa ridho ya itu riwayat Tirmizi kemudian dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man asbaha aminan fi sirbihi barang siapa yang asbaha apa arti asbaha berada di waktu pagi itu aminan fi sirbihi jadi merasa aman di dalam dirinya aman mau sholat bisa sholat ya mau jilbaban bisa jilbaban mau keluar rumah aman-aman saja nggak ada sniper gitu kan Bayangkan kalau antum di Suriah, di Irak, wah, Allah a'lam gitu ya. Nah, ini aman. Ya, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa di pagi hari itu kondisinya aman. Jadi dirinya itu aman, nyaman, nggak merasa khawatir, nggak merasa takut gitu kan. Mu'afan fi jasadihi, mendapat afiat pada jasadnya nggak ada sakit mau makan sate alhamdulillah monggo mau makan kari monggo rendang monggo kan kadang-kadang ada orang itu baru makan nas eh, apa sate 10 tusuk langsung abuk kakinya ini nah ini dia makan 100 sate tidak masalah nah bapaknya mau gitu kan itu mu'afan fi jasadihi apa mu'afan fi jasadihi maksudnya jasadnya ini sehat gitu Nah, yang ketiga indahu kutu yaumihi. Dia memiliki bahan makanan hari itu. Bukan sebulan ke depan, bukan satu tahun ke depan, tapi hari itu saja. Besok ya urusan besok gitu kan. Nah, dengan tiga perkara ini ikhwah sekalian, jiwanya aman, jasadnya apa tadi sehat, kemudian punya bahan makanan 10 tahun ke depan gitu ya saat hari itu kata Nabi fakaan nama hizat dunia bihada firiha. seakan-akan dunia dengan segala rentetannya itu sudah diberikan kepada kepada dia Nah ini maksudnya perintah kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan banding-bandingkan. Ya. Karena kalau kita banding-bandingkan melihat yang lebih dari kita, nggak akan pernah bersyukur gitu kan. Makanya beliau mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum karena itu akan lebih mendorong kalian untuk tidak merendahkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Oke. Masih banyak. Dilanjutkan apa diteruskan? Ya, ya, ya mungkin ada yang perlu ditanyakan tapi insya Allah nggak ada, sudah jelas kok. <laughs> Nanti biar Pak yang jawab, gimana? Yang boleh Ya, monggo tafadhol. Monggo Bapak-bapak. Saya tanya. Monggo. Kalau di Quran itu katanya ada apa namanya? menyebutkan bahwa rumah-rumah itu dari dinding kulit-kulit hewan itu betul. Rumah siapa itu? Yang ada itu menurut saya wallahu a'lam itu dalam surat An-Nahl. Iya, dari kulit binatang. Surat An-Nahl Allah mengatakan ada yang hafal tak? Ya tidak tahu, dapat tahu lah. <laughs> Iya, jadi dari kulit binatang ada dalam surat An-Nahl insyaallah. أتى أمر الله فلا تستعجلوه Ya, kalau memang ada terus kenapa Pak Rusli? Uh, eh, apa namanya? Yang terkait tadi rumah istri-istri Nabi tadi. Iya. Hujan enggak Loh, iya makanya Masjid Nabi itu pas Lailatul Qadar ya. Itu kan mereka mengatakan kita itu sujud pada air dan tanah. Karena kan tadi itu apa? Cuma apa ya, pelepah kurma. Jadi yang namanya ketika hujan ya tanpa hambatan gitu. Ya iya. Kenapa mau dibikin seperti di rumah antum ya? Enggak karena kan kalau di rumah kan kayaknya ngelihat rumah rembes tuh kesel juga. Oh gitu lah ya makanya masya Allah ya kita kalau lihat rumah rembes mesti ingat itu ya. iya biar bersyukur Iya memang ada dalam surat An-Nahl kalau nggak salah itu 80 ya mau dibaca artinya dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan dijadikan bagimu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan bawahnya yeah. pada waktu kamu berpergian dan pada waktu kamu berhikin mm-hmm. dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu otak, dan bulu kambing alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu ya yeah, jazakallahu khairan ya tafadhol Pak Anak tadi Eh, terkait ini ya, tadi masalah hero yang tidak dikeramatkan okay. Di, kalau kita bisa <clears throat> punya benda-benda kenakan okay. misal baju baju waktu nikah atau apa yang kemudian kita anggap ini istimewa gitu gimana boleh nggak? Ya, ya mungkin buat kenangan saja mungkin tidak apa-apa ya. <laughs> Tapi buat apa juga sebetulnya? <laughs> Iya, tapi insya Allah selama nggak dikeramatkan ya boleh-boleh aja Pak Anang, boleh-boleh aja. Cuma ya kadang-kadang kalau sampai mungkin kebablasan itu yang nggak boleh. Kadang-kadang kan sampai main anaknya marah-marah nggak boleh ya. Hanya karena itu sampai anak ditempeleng, saya itu itu berlebihan. Tapi kalau sekedar kenang-kenangan dulu untuk mengingat masa lalu biar misalnya mau bercerai, kalau dia sebentar gawe beri jadi cerai, jadi kan ya nggak apa-apa gitu Iya. Insya Allah begitu. Wallah a'lam. Mas kawinnya dari seperangkat eh, alat terus rusak Lo itu kan sudah milik istri kan? Iya, tidak iya. maksudnya antum sebagai suami terus melihat mas kawin apa mas kawin yang alat sholat tadi rusak, masa nggak dibelikan lagi? Enggak maksudnya apa namanya uh, itu sebetulnya menjadi wilayah istri ya untuk. Iya. atau gimana atau kalau rusak ya harusnya kita sebagai suami memberikan lagi ya memberikan memang kan yang bekerja itu kan suami kan fitrahnya kan begitu kan jadi segala makanya kalau dalam hal istri lebih dari satu itu kan adil dalam papan rumah ya pangan terus pakaian Nah, termasuk kalau misalkan alat sholatnya rusak, ya suami harus membelikan begitu. Oke. Okay. Wallahu a'lam. Gimana? Ya, terserahlah. Rumah satu juga tidak apa-apa. Mungkin yang pertama di lantai atas, yang bawah di lantai dua, terserah. Oke. Okay. Oke, okay, monggo Ustaz Fadlan. Namanya siapa? Wahyu. Oke, okay, Pak Wahyu, silakan. Saya pernah membaca kisah Bilal. Bilal. Nggih. Itu ketika beliau pindah tahu dia ini jadi gubernur di wilayah lain atau Rangka Jepang maksudnya. Kemudian terus wafat, kemudian Bilal tidak pernah ke Mekah seperti itu katanya. Kemudian di mimpi dia ini ketemu Rasulullah. Katanya bila kamu tidak pernah ke tempat saya dalam mimpi. Datanglah akhirnya bila ke makam Rasulullah akhirnya dia datang ke makam itu dalam kisah itu yang saya baca makanya saya tanyakan benarkah kisah itu yang kedua saya tanyakan dari situ berarti boleh kita berziarah ke makam Ya, jadi ini beliau eh apa sudah semuanya sudah mendengar pertanyaan beliau kan ya? Iya, jadi pertanyaannya tadi itu Bilal pindah kemana mungkin ke Syam paling ya ke Syam terus bermimpi dalam mimpi itu berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam loh Bilal kamu kok nggak pernah mengunjungi saya gitu ya nah yang jadi pertanyaan itu berarti bolehkah mengunjungi kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu nggih <clears throat> iya gimana jawabnya ya jadi begini, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk berita tadi itu, saya nggak tahu itu beritanya Sohya Panda. Ya, itu berita Sohya Panda. Kalau misalnya beritanya tidak sohi, berarti kan nggak perlu dianggap. Sama seperti yang dulu itu divideokan adanya Adan Musyari Rosid ya. Terus di situ ada gambar orang Afrika begitu kurus, Katanya Bilal yang sudah lama nggak azan terus datang ke kota Madinah disuruh azan nggak mau. Sampai datang Hasan Hussein disuruh maksa untuk azan nggak mau aku cukup muadzinnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam gitu kan. Nah, baru setelah itu dipaksa dia azan langsung semua penduduk Madinah e, menghentikan aktivitasnya kan begitu ya. Kalau itu palsu itu. Yaitu cerita pal palsu masuk Bilal yang tentunya semangat melakukan amal soleh azan kok tidak mau gitu kan. Ya, jadi ini cerita palsu. Nah, ada pun yang tadi antum tanyakan itu wallah a'lam saya tidak ngerti juga apakah sahih apa tidak. andekan itu sahih, andekan itu sahih yang mungkin boleh-boleh saja. Toh Bilal adalah seorang sahabat, ya. Dan memang banyak eh, cerita, oh tidak tidak banyak ya Maksudnya jarang ada riwayat sahabat yang mengatakan mimpi berjumpa Nabi itu jarang karena mereka sudah berjumpa Nabi pada waktu hidup begitu. Nah, kalau memang itu ceritanya benar, kemudian Bilal datang hanya sekedar datang untuk ziarah kubur bukan untuk yang lain, saya kira mungkin tidak menjadi masalah karena Bilal kan tidak mungkin melakukan kesyirikan apalagi zamannya masih zaman keemasan jadi yang namanya keburukan itu masih sedikit. Cuma yang saya khawatirkan ini jangan-jangan riwayatnya tidak sahih, makanya perlu diteliti lagi gitu. Ya insya Allah demikian. Wallahu taala a'lam. Iya. Palsu. Iya itu. di... ada ada komik uh -huh. Ada pakai cerita itu. Cerita itu. Dan plus cerita yang tadi. Tadi itu. Hmm. Kalau yang ceritanya dari Pak Wahyu tadi, walau alam saya tidak tahu nanti coba tak cek. Tapi kalau yang cerita Bilal itu, itu ya palsu itu, riwayatnya nggak nggak sahih. Kalau Israiliyat itu kan dari Bani Israel kan, Iya, jadi kayak mungkin anjingnya Ashabul Kahfi itu anjing bulldog misalnya, nah, itu itu Israiliyat. Atau mungkin e, paus yang menelan Nabi Yunus rupanya paus putih misalnya, nah, itu itu Israiliyat gitu kan. Ya, jadi Israiliyat itu berita-berita yang khusus datang dari Bani Israel. Kalau cerita Bani Israel datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya Sahih itu bukan Israel Iliad bukan. Jadi surah Iliad ini murni dari Taurat dan Injil, bukan dari Al-Qur'an, bukan dari hadis. Insya Allah begitu, Allah. a'lam. Ya, termasuk uh, yang palsu itu yang katanya cerita Abdurrahman bin Auf itu yang nggak pernah rugi itu Cerita kurma busuk itu kan. Pernah baca nggih? Jadi sampai kulaan kurma busuk, eh bukan kurma busuk, kulaan kurma jadi busuk tapi tetap untung. Itu palsu itu. Ya, tidak tidak sahih. Makanya kita harus berhati-hati meskipun kadang-kadang cerita itu yang image-nya seperti memuliakan sahabat tapi kalau palsu ya tetap palsu. Ya, insya Allah begitu Ikhwan nggih, sampun. Nggih, monggo Abah. Mengenai rikla tadi. Heeh. boleh ke kita tempat tadi mm-hmm. lalu bagaimana dengan misalnya kita gerindra yang uh, mm-hmm. eh, misalnya kita umroh sekalian kemana gitu ya? iya gitu iya jadi bagaimana iya jadi umroh tadabur umroh sekalian ke Taif gitu kan itu gimana hukumnya boleh apa enggak jadi intinya itu kan mengunjungi tiga masjid ya jadi kalau ada tujuan lain itu bukan tujuan utama, tujuan sampingan. Seperti tadi kita niatnya datang ke Makkah, Masjidil Haram untuk umroh. Niat kedua kita datang ke Masjid Nabawi karena sholat di sana satu rakaat jadi rakaat kan begitu. Nah sekalian mumpung di sana, ada pintu nomor satu tak lewat ah berucap salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan Umar terus keluar dari pintu sebelah sana insya Allah tidak menjadi masalah demikian pula kalau mungkin diniatkan umroh apa umroh ke Taif sampai pergi ke Taif ingin tahu ya gimana sih Taif itu orang-orang yang dulu men, apa melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tumit beliau berdarah-darah ini jangan-jangan biar dari apa cucu-cucunya orang yang melempari itu gitu ya iya. Insya Allah kalau itu bukan tujuan inti, mumpung di sana tak delok bisa, insya Allah tidak apa-apa. Karena memang Allah mengatakan, eh, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana mukadzibin. Jadi untuk kita itu eh, untuk kita berjalan di muka bumi itu diperintahkan memang untuk mengambil pelajaran, mencari ibro dan segala macam gitu kan. Huwallazi apa itu dalam surat Al-Mulk itu Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Nah ini umrah tadabbur itu mencari rezeki apa enggak ini? Iya, jadi famshu fi manakibiha maka berjalanlah di pundak-pundaknya bumi ya pundak ini wa kulu dan makanlah dari rezeki Allah Ta'ala jadi kalau memang ada tujuannya untuk iktiba yang mencari ibrah dan lain sebagainya pokoknya bukan sebagai tujuan inti insya Allah tidak menjadi masalah nah kenapa yang tadi Imam Malik kok melarang karena pasti itu ada tujuan syiriknya gitu loh makanya dalam kitab Tauhid itu Ali Zainul Abidin ya Ali itu putranya Husain Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib pernah mendapati ada orang itu masuk ke celah di antara kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa di sana dilarang sama Ali jadi kalau memang mau bersolawat itu nggak harus di kuburan sini gitu tidaklah anda dengan yang di Andalus ya Spanyol itu kecuali sama itu untuk masalah sholat selawat. Tetapi untuk yang kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai zaman Nuruddin Zengki ya itu kan ditutup rapat tiga lapis itu jadi nggak ada yang bisa masuk sampai sekarang sampai Raja Salman itu masuk nggak bisa karena nggak ada pintunya ditutup blek nggak ada yang bisa masuk Adapun yang di YouTube yang dikatakan ini makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya jelas bohong sekali gitu kan karena sejak zaman itu yang ada orang Spanyol ya dia berpenampilan Maroko gitu yang datang haji tapi dia gali dari hotelnya itu tinggal satu meter mau mencapai jasad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nggak salah waktu itu khalifahnya adalah Nuruddin Zengki atau Mahmud Zengki begitu di Syam sana. Nah sejak itu kemudian itu di apa di tembok tiga lapis nggak ada pintu sama sekali. Insya Allah begitu. Terima kasih info sekalian dan mohon maaf ya atas mungkin banyak kekurangannya ya banyak sekali, banyak nyerocosnya juga, banyak ya mungkin yang mau dimaafkan.